tidak ada menara sampai akhirnya Islam berlabuh ke Afrika Utara di laut Mediterania nama kota itu Alexandria didirikan oleh Alexander the Great orang yang pertama sampai ke sana sahabat Nabi bernama Amr bin As saya naik kapal laut tiga hari tiga malam baru sampai dari terusan Suez ke Jeddah waktu mau haji Zaman itu belum ada kapal laut, belum ada mesin diesel. Mereka mengharungi Laut Merah sampai ke Alexandria, kota besar didirikan Alexander the Great disebut dengan kota Alexandria. Dulu tokoh-tokoh itu kalau buat nama kota, buat namanya. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander the Great. Saya kalau membuat kota, nama kotanya Somadia. Sampai Amr bin As ke sana, mereka lihat di tepi pantai ada bangunan tinggi ke atas dan di atas ada api. Api bahasa Arabnya nar, tempat api manar. manar, tempat api Ini tempat api bagus kalau kita bawa ke dekat masjid Diambil dari tepi pantai Diletakkan di temping masjid Buang apinya Muazzin naik ke atas Allahu Akbar Allah suara azan didengar semua orang. Itu awal muasal menara. Nar tempat api. Kita menyebutnya mercu suara. Jadi tidak ada ayat Quran. Ya Ayuhan ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, kalau kamu buat masjid, buatlah menara. Gak ada. Itu datang belakangan. Lalu kemudian kubah kalau seandainya masjid itu disebut masjid karena ada kubah, maka kita tidak melihat kubah. Ini bukan kubah ini. Ini besi yang ditumpuk-tumpuk saja. Masjid Nabawi tidak ada kubahnya. Atapnya hanyalah pelepah korma yang dianyam daun korma. Tiangnya batang-batang korma yang lapuk, yang tua. dan tidak ada kubah. Tapi ketika Islam sampai ke Bizantium, mereka melihat arsitektur bangunan yang luar biasa. Ada arsitektur bangunan Bizantium Romawi kuno, makanya pintu masuk kota Paris dengan desain melengkung. Dibuat atap melengkung supaya apa? Tidak ada tiang di tengah. Maka Islam mengambil desain atap melengkung itu tidak ada tiang di tengah. Kenapa itu diambil? Bagus tidak ada tiang di tengah, maka sok tidak putus. Tidak ada sok yang putus ke belakang. Itu bukan sensor, tapi waktu suruh sudah masuk. Saat ini setan sedang keluar. kita biarkan dia dulu kesetanan-kesetanan. Masalah setan jangan diperhatikan. Sekarang banyak orang yang terlalu menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak di masjid? Saya digoda setan, Pak Ustaz. Kata setan, aku nggak ada goda kata dia. Kadang kita kasihan juga ngeliat setan. Ya. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Lu gak pernah goda kata setan. Lu aja yang gak mau ke masjid kata dia. Oleh sebab itu maka saya khawatir nanti akan muncul apa yang disebut dengan KPS Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan teraniaya. Selesai setan berlalu, maka kita pun akan melaksanakan sholat. Desain bangun melengkung, maka ketika masjid yang dibangun oleh kerajaan Demak dengan wali songonya tidak menggunakan kubah. Kalau hari ini masjid di Amerika tidak pakai kubah, lalu orang ini masjid apa? Convention hall nih, mana mana kubahnya? Dia enggak ngerti sejarah. Masjid Nabi tidak pakai kubah. Artinya apa? Islam menerima kemajuan selama tidak terkait masalah akidah. Menara bukan dari ajaran Islam, mercusuar, tapi karena ada manfaat bisa melambung suara orang naik ke atas. Pakai bangunan kubah melengkung bukan dari ajaran Islam, dari Romawi, tapi karena manfaatnya bagus bisa dipakai termasuk mikrofon, kipas angin, AC. HP ini bukan punya orang Islam Samsung ini Apple yang sudah digigit setengah Apple bukan punya orang Islam Samsung oh, itu orang kafir punya Korea seandainya itu punya orang Islam pasti Samsudin mereka mohon maaf Pak Samsudin jangan maka kita pakai alat-alat ini semua Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram Sebarkan, share, bagikan Anak-anak muda, berkaryalah kalian Kenapa? Akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu ntar bangun besok pagi, bangun subuh Ambil HP Siapa yang bangun subuh Pergi sholat ke masjid Duduk di masjid Sampai terbit matahari Lewatkan 12 menit Sholat sunat isra' dua rakaat Dia dapat pahala haji dan umrah Tamah Sempurna Sempurna Sempurna Hadis riwayat sunan tirmidhi Hasan Satu menit Masukkan ke Instagram Share Sore Lihat Baru tiga lainnya Tak apa-apa karena kita beramal bukan karena like kalau kau beramal karena like kau akan kecewa beramal karena komen akan sakit hati, beramal karena share akan tidak akan mendapatkan ketenangan, tapi beramal karena Allah, maka Allah akan berikan balasan puasa. Bagikan saja. Ayah Ayyadillahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena sharemu. Satu orang dapat hidayah karena statusmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, unta besar, berbulu kemerahan kendaraan termahal zaman Nabi lebih baik kau dapat satu hidayah orang